Bila keadaannya baik dan kemarin juga kajian pagi sudah dimulai hari Rabu pagi, hari Kamis pagi kajian di masjid juga Ba'dal Maghrib sudah dimulai dan mudah-mudahan seluruh pendengar setia Radio Dakwah Islamia uh, selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dan berbagai macam kebaikan. Allahumma amin. amin. Dan seperti biasa Ustaz bisa diinformasikan kepada mitra pengertian apa yang ingin dibahas di kesempatan malam hari ini Ustaz. Sebagaimana biasa tiap-tiap hari Jumat malam jam 8 malam yang kita kasih adalah fikhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa dan dikir Dan uh, yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang keutamaan dikir uh, anjuran agar berzikir, ancaman orang yang lalai gak berzikir. Kemudian juga kita telah membahas tentang Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan yang lainnya. Insyaallah uh, malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita akan membahas tentang fadhail suar Al-Qur'an, keutamaan-keutamaan surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Dan malam ini kita mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Baik, mitra pengasnya baru saja kita sapa ya Al-Ustaz Abdullah Hadromi sebagai pemateri kita di malam hari ini. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya nanti di sesi pertanyaan akan kami buka untuk yang ingin bertanya. Anda bisa langsung gabungan di 085233244888. Sekali lagi di 085233244888. Anda bisa menanyakan, tapi Anda kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi di malam hari ini. Dan sebelumnya Anda juga bisa menginformasikan kepada keluarga sanak kerabat tetangga teman Anda yang mungkin saat ini belum mengetahui bahwa kajian Islamnya di RRDI setelah kami mulai Anda bisa menginformasikan dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya kami serahkan kepada Ustaz Abdullah Hadromi untuk memberikan kajiannya dan silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما وافتتح خلقه في الحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Ya Allah, jadikanlah kami mengerti tentang agamamu dan ajarkanlah kepada kami tafsir Al-Quran اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Wahai Allah, tolonglah kami ya Allah, agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, Masjid An-Nur Jagalan, dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Anda, meridai Anda, mencurahkan barokah dan semua kebaikannya kepada Anda. Kalau ada pendengar yang dalam keadaan sakit, kurang sehat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan, kesabaran, ketabahan dan kesembuhan. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian-kajian yang lalu tentang fikhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa-doa dan dikir-dikir. Yang lalu kita telah berbicara panjang lebar tentang e, keutamaan zikir, motivasi untuk berzikir, ancaman orang yang lalai gak berdik, tidak berzikir, kemudian zikir yang paling afdol membaca Al-Qur'an dan kita membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Insyaallah pada malam hari ini dan beberapa malam berikutnya kita membahas tentang keutamaan-keutamaan surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran. Karena jangan sampai kita banyak berzikir tapi kita melupakan Al-Quran. Quran adalah afdol zikir. Afdol zikri alal itlaq tilawatul Quran. Zikir yang paling afdol secara mutlak adalah membaca Al-Quran. Mari pada malam hari ini kita bahas surat Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah Eh, surat ini Al-Fatihah adalah surat yang uh, ada beberapa pendapat tentang turunnya di mana pendapat ada yang mengatakan turun di Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ada yang berpendapat turun di Madinah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah, ada pendapat yang mengatakan uh, turun dua kali, uh, yang pertama di Mekah dan yang kedua kalinya di Madinah. Wallahu a'lam yang jelas surat Al-Fatihah ini terdiri dari tujuh ayat. Tidak ada khilaf. Dan urut-urutannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang nomor satu. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung dan mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama yang terkenal adalah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ay Fatihatul Kitabi Khattan. Wabiha tuftahul kira'atu fi salat. Nah, dinamakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka kitab. Jadi Al-Quran, eh, Al-Fatihah ini adalah yang merupakan pembukaan Al-Quran dari segi penulisannya. Sehingga kalau kita membuka mushaf, yang pertama-tama kita lihat adalah Al-Fatihah, surat pembuka. Pembuka Al-Quran dari segi penulisan. Demikian pula Al-Fatihah yaitu pembuka bacaan dalam salat. Kalau kita salat, ya, maka bacaan kita, bacaan Al-Qur'an didahului dengan pembukaannya Al-Fatihah dahulu. Itu kenapa dinamakan Al-Fatihah. Kemudian juga dinamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Dinamakan pula Ummul Quran, ibunya Al Kitab, yaitu ibunya Al-Quran. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Ya, karena dia ini Al-Fatihah walaupun singkat tapi maknanya itu subhanallah luar biasa. Seluruh makna-makna Al-Qur'an telah tercakup di dalamnya. Subhanallah. Seluruh makna Al-Qur'an tercakup di dalam Al-Fatihah. Nanti insya Allah ketika kita masuk pada pengkajian surat Al-Fatihah kita akan dapat mengetahui betapa keagungan surat ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dinamakan Ummul Kitab, ibunya Alkitab atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ay, innama summiyat bidhalika liruju'i ma'anil Qur'ani kullihi ila ma tadammanathu. Karena semua makna-makna Quran kembali kepada cakupan daripada surat ini. Surat Al-Fatihah uh, ya, ummul Quran, ummul kitab. Subhanallah. Sampai-sampai ada seorang ulama uh, Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi beliau menulis uh, kitab sampai tiga jilid yang cukup tebal itu hanya merupakan penjelasan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Cuman satu ayat beliau uh, beliau jelaskan panjang lebar sampai menjadi tiga jilid kitab yang cukup tebal-tebal yang diberi nama Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu penjelasan tentang iya karena aku dua iya karena stain. Subhanallah. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa mencakup makna-makna Al-Quran keseluruhannya. Kemudian juga Al-Fatihah ini dikenal pula dengan nama As-Sab'ul Matani wal Qur'anul Azim. As-Sab'ul Matani wal Qur'anul Azim yaitu as-sab'ul matani artinya uh, tujuh ayat yang selalu diulang-ulang membacanya di dalam salat wal Qur'anul Azim yaitu bacaan yang agung sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau mensahihkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab sab'ul matani. Alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah adalah merupakan ummul Quran, ibu Al-Quran, wa ummul kitab, ibu Al-Kitab yaitu Al-Quran, sab'ul matani, tujuh ayat yang selalu dibaca berulang-ulang. Kemudian di antara nama Al-Fatihah pula adalah Alhamdulillah karena Rasulullah dan para sahabat sering menyebutnya dengan surat al-hamd. Atau juga disebut dengan as-salah. As-salah, salat. Nanti ada penjelasan kenapa kok dinamakan salat. Eh, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat. Maksudnya Al-Fatihah antara aku dengan hambaku dua bagian. Nanti kita jelaskan lebih panjang tentang Eh, Al-Fatihah ini dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, yang separuh pertama untuk Allah Subhanahu wa taala dan separuh yang terakhir untuk kita hamba-hambanya dan yang kita minta apa dalam surat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara nama Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa obat. Jadi Al-Fatihah ini adalah obat Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fatihatul Kitabi syifaun min kulli sum Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah adalah merupakan obat dari semua racun obat dari semua racun subhanallah Racun jasmani dan racun rohani. Obatnya adalah Al-Fatihah. Kemudian juga di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ruqyah, jampi-jampi. Jadi Al-Fatihah ini adalah Ruqyah, jampi-jampi. Yang mana waktu itu ada seorang sahabat yang sempat mengobati seorang yang sakit disengat oleh kala jengking Kemudian hanya dibacakan dengan Al-Fatihah saja. Sembuh. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma yudrika annaha Dari mana kau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah, jampi-jampi yang bisa untuk mengobati? Kemudian juga di antara nama Al-Fatihah pula adalah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah yang mencukupi. Jadi seakan-akan Fatihah ini mencukupi kita, mencukupi kita dari yang lainnya. Cukup dengan Al-Fatihah saja. Lengkap sekali. Eh, para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah mencintai Anda, meridhai Anda, dan mencurahkan segala kebaikannya kepada Anda. Eh, di antara keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, kalau tadi nama-namanya ya, sangat banyak, ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada As-Sab'ul Matani, ada Al-Quranul Azim, ada Alhamdu, ada As-Salatu, ada As-Shifa, ada Ar-Ruqyah, ada Al-Kafiyah. Banyak nama-namanya. Kemudian sekarang keutamaannya. Keutamaan dari surat Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Al-Imam Bukhari rahimahullah dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, hendak mengajarkan kepada sahabat Abu Sa'id ini sesuatu. Sahabat Abu Sa'id mengatakan, "Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu wa ataitu." Ketika aku sedang salat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Aku tidak memenuhi panggilan beliau karena aku sedang salat. Sampai aku selesai sholat, lalu aku mendatangi beliau. Faqala, ma mana'aka an ta'tiyani? Lalu beliau menegurku. Beliau mengatakan, apa yang menghalangimu daripada datang, mendatangiku? Mendatangi seruanku. Qala tu ya Rasulullah, kun kuntu usalli. Lalu aku menjawab, wahai Rasulullah, ketika anda memanggil aku tadi, aku sedang sholat. Qala alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya apabila memanggilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لأعلمنك a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran nanti sebelum kamu pulang dari masjid. Kemudian ketika pulang, Qala fa'akhada biyadayya فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته Lalu ketika hendak keluar dari masjid, Rasulullah memegang tanganku Lalu aku mengatakan, Ya Rasulullah, Anda tadi berjanji bahwa Anda akan mengajarkan satu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Lalu Rasulullah menjawab, Iya. Surat itu adalah surat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yaitu surat Al-Fatihah. Yang itu adalah merupakan As-Sab'ul Matani. Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang pembacaannya dalam salat. Wal Qur'anul Azim dan itu adalah bacaan yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini merupakan tujuh ayat yang selalu diulang-ulang pembacaannya di dalam salat dan ini merupakan bacaan yang paling agung yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi kita baca Fatihah dalam sholat satu hari satu malam minimal 17 kali. Sholat subuh dua kali. Sholat duhur empat kali. Sholat asar empat kali. Sholat maghrib tiga kali. Sholat isya empat kali. Minimal sehari semalam kita membacanya 17 kali. Bagaimana pula kalau kita menambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat malam, sholat sunnah rawatib, koplia dan ba'diyah, sholat duha, atau juga salat tatawu mutlak. Subhanallah, betapa banyak kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana pula kalau ketika kita membaca Al-Fatihah itu dengan penghayatan. Alangkah besar pengaruhnya. Alangkah besar pengaruhnya ketika kita membaca dengan penghayatan. Kita hayati betul. Kita harus habis betul. Seandainya ada orang membaca mantra saja. Baca mantra satu hari diulang. Dua kali misalnya. Itu pengaruhnya sudah hebat. Bagaimana pula dengan Al-Fatihah kita baca satu hari minimal 17 kali. Kalau kita baca dengan penghayatan itu pengaruhnya luar biasa. Nanti insya Allah kita bahas maknanya. Terutama ketika kita membaca ayat Ihdinas mustaqim Ihdinas mustaqim Wahai Allah Tunjukilah kami jalan yang lurus Wahai Allah, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus. Wahai Allah, jadikanlah kami istiqamah di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kita baca satu hari minimal 17 kali. Itu kalau kita menghayati mendalam maknanya luar biasa. Hanya mungkin Kebanyakan dari kita ketika membaca melamun, ketika salat melamun, tahu-tahu selesai salatnya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kepada sahabat Ubay bin Kaab tentang surat Al-Fatihah ini pula. Rasulullah mengatakan, Inni la arju an la takhruja min babil masjid حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها Wahai sahabatku Ubay bin Ka'ab, aku berharap nanti sebelum keluar dari masjid, aku akan mengajarkan kepadamu agar supaya kamu tahu tentang satu surat yang belum pernah diturunkan seperti itu dalam Taurat, belum pernah pula dalam Injil, dan belum pernah pula dalam Al-Quran. Yaitu kemudian Rasulullah mengajarkan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini surat yang luar biasa. Tidak pernah diturunkan seperti itu dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, kitab Injil. Tidak pula dalam Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Allah belum pernah menurunkan di dalam Taurat dan tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Al-Quran yang sepertinya. Seperti surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca dengan penghayatan ini, Pengaruhnya benar-benar akan kita rasakan untuk jasmani dan rohani kita. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Jabir Jabir bin Abdullah atau Abdullah bin Jabir ya Abdullah bin Jabir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir bi khairi suratin fil Qur'an. Wahai Abdullah ibn Jabir, maukah kamu saya beritahu tentang surat yang terbaik dalam Al-Qur'an? Surat yang terbaik dalam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra Rabbil alamin hatta takhtimaha." hendaklah kamu baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Itu surat yang terbaik dalam Al-Quran. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, surat Al-Fatihah ini juga merupakan rukyah. Rukyah itu jampi-jampi. Bisa untuk mengobati. Mengobati penyakit jasmani dan rohani, penyakit lahir dan batin. Ini terbukti. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika itu para sahabat sedang mengadakan perjalanan lalu turun di suatu daerah. Eh, tiba-tiba datang seorang eh, budak wanita kepada para sahabat ini. Dan budak wanita ini mengatakan, Inna sayyidal, sayyidal hayis salim. Wahai bapak-bapak, eh, sesungguhnya kepala desa ini dalam keadaan sakit sekarang. Dan orang-orang yang bisa mengobati lagi nggak ada. Fahal minkum rokin Apakah ada di antara bapak-bapak ini yang sanggup untuk meruqyahnya, membacakan jampi-jampi, mengobatinya? Lalu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit mengobatinya sampai sembuh. Subhanallah, diobati sampai sembuh. Para sahabat ini diremehkan oleh yang lainnya, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Kemudian uh, kepala desa itu karena senang uh, hendak memberikan 30 ekor kambing, membeli 30 ekor kambing dan memberikan kepada mereka minum susu. Lalu lalu setelah setelah itu para sahabat semuanya heran, "Loh, kamu kok bisa ngobati dia? Dari mana kamu bisa ngobati dia?" Kemudian orang ini hanya mengatakan, La itu illa bi umil Quran. Sebenarnya aku hanya mengobatinya dengan baca Al-Fatihah saja, baca umul Quran. Kemudian orang ini mula-mula nggak mau nerima pemberian 30 kambing itu karena hendak menanyakan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh atau tidak diterima itu. Setelah pulang kembali ke Madinah dan menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah balik bertanya, wa ma yudrika annaha ruqya iksimu wadribuli bisahmin. Oh, kamu kok tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqya Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu adalah jampi-jampi, mantra-mantra yang bisa menyembuhkan penyakit? Lalu beliau mengatakan silahkan kamu ambil kambingnya nggak apa-apa dan dibagi-bagi. Dan aku diberi bagian, kata Rasulullah. Beliau bercanda ya. Rasulullah bercanda. Jadi Al-Fatihah ini mengobati penyakit jasmani, rohani, lahir, batin. Ini buktinya, disengat kala jengking. Disengat kala jengking sampai sakit, ini penyakit jasmani. Tapi diobati dengan Al-Fatihah, sembuh. Yang penting adalah yakin. Yakin sekali ketika ketika membaca itu yakin, mantap. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bercerita ketika beliau di Mekah Beliau sedang berhaji, beliau sakit cukup parah, eh, mencari dokter nggak ada. Akhirnya beliau ambil air zam-zam, beliau bacakan Al-Fatihah. Diminum. Subhanallah penyakitnya sembuh. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada beliau tentang tentang obat dari penyakit, beliau selalu menyarankan yaitu dengan eh, air zam-zam dibacakan Al-Fatihah. Itu kalau ada air zam-zam, kalau nggak ada air zam-zam, air apa saja boleh. Yang penting dibacakan Fatihah dengan yakin, dengan mantap. Bahkan ada pula seseorang, ini kisah nyata, orang itu sakit ya, ke dokter, ke sana, kemari, nggak sembuh-sembuh. Sampai ke dokter yang paling ahli, nggak sembuh-sembuh. Menurut ilmu kedokteran, nggak ada penyakitnya. Di check up, di macam-macam, semuanya menurut mereka nggak ada penyakitnya. Tapi dia sakit, dia sakit. Akhirnya sudah pasrah aja kepada Allah. Uh, tiap malam Nah, baca Al-Fatihah di air. Air ya, dikasih madu, dikasih apa? cinta hitam, habbatus sauda, lalu dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan yakin, dengan mantap diminum. Besok lagi malam, air kasih eh, kasih madu, kasih habatus sauda, cinta hitam, bacakan Al-Fatihah. Terus subhanallah, penyakitnya sembuh total, sembuh total. Padahal menurut ilmu kedokteran medis nggak ada penyakitnya, tapi dia sakit dan dia bisa sembuh dengan Al-Fatihah. Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim dan yang lain-lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika itu bersama dengan para sahabat. Kata Ibnu Abbas, "Baina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa indahu Jibril, id sami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibril basarahu ila ila as-sama' فقال هذا باب قد قد تفتح من السماء ما فتح قط. Ya. Ketika itu kata sahabat Ibnu Abbas, ah, Rasulullah sedang duduk bersama kami dan di samping beliau ada malaikat Jibril. Entah mungkin malaikat Jibril saat itu menjelma menjadi manusia sehingga para sahabat bisa melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari atas. Lalu malaikat Jibril mengangkat pandangannya ke langit. Malaikat Jibril mengatakan, oh ini ada pintu langit yang dibuka. Yang mana pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazala malak. Lalu ternyata turun daripada pintu itu malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat itu mengatakan, "Abshir binuraini qad tahuma lam yu'ta lam yu'tahuma nabiyyun Qabla Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqarah lan taqra'a harfan minhuma illa Tahu. Kabar gembira wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dua cahaya yang diberikan keduanya itu kepadamu yang belum pernah diberikan keduanya itu kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa dua cahaya itu? Yang pertama-tama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah Khawatim, surat suratil Baqarah. Eh, beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan dua ayat terakhir, Amanar Rasulu sampai akhir. Ada yang mengatakan tiga ayat terakhir. Mulai lillahi maafis samawati wa maafil arab. Tiadalah kamu membaca satu huruf daripadanya, melainkan diberikan kepadamu daripada yang kamu minta. Subhanallah. Jadi Al-Fatihah ini adalah merupakan cahaya. Juga yang terakhir, Al-Fatihah adalah merupakan sholat. Namanya sholat, karena selalu dibaca dalam sholat atau ini kita tunda saja insya Allah pada hari Jumat depan tentang uh, Al-Fatihah ini adalah sholat dan bahwa ketika kita sholat kita membaca Fatihah itu berarti kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena tiap-tiap kita membaca satu ayat Allah selalu menjawabnya sampai selesai dan insya Allah Jumat depan juga kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Fatihah agar kita benar-benar memahaminya sehingga kita benar-benar mantap ketika membacanya dan semakin khusyuk ketika salat insyaallah Baik untuk pemirsa 100,5 Radio Dakwah Islam Manufim baru saja kita simak bersama Kami yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadani dan kali ini kami buka bagi Anda sesi pertanyaan ya bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 085 233 244 yang dengan mengirim kepada Anda maupun mengajar pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini Nah, mudah-mudahan nanti pertanyaan eh, Anda tidak bisa kami, uh, eh, kami jawab ya karena tidak sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kami serahkan kepada Al Ustaz Abdullah Hadromi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di SMS e Center. Silakan Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita mempelajari ilmu hikmah? Apa ada majelis atau kitab khusus? Kalau ada, mohon petunjuk Ustaz, karena saya merasa iman ini sering turun. Saya takut nggak terkontrol karena nggak berilmu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara mempelajari ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah, ilmu hikmah itu adalah ilmu Al-Quran was sunnah jadi ilmu hikmah itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah majlis-majlis yang di sana dibahas tentang ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang difahami keduanya itu dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'un dan tabi'ut tabi'in yang tidak diselewengkan. Insya Allah, kalau Anda telah membahas kedua hal itu, Alkitab wa Sunnah, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan Anda duniawi dan ukhrawi. Dan iman akan naik, iman akan bertambah. Jadi ilmu hikmah adalah ilmu Alkitab wa Sunnah, ilmu Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengenai majelisnya cari aja majelis yang di sana dikaji qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sahabatu Allah berfirman demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian para sahabat berkata seperti ini nah, itulah majelis yang paling bermanfaat dan majelis yang menjadikan iman Anda bertambah majelis yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala majelis yang membersihkan diri kita dari segala macam kotorannya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sholat di atas amben atau meja besar, apa masih perlu satir atau pembatas? Karena banyak yang lewat di depan kami pas sedang sholat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita sholat itu kita dianjurkan, disyariatkan memakai sutroh. Sutroh itu pembatas. Uh, pembatas ini letaknya uh, di depan tempat sujud kita. Di depan tempat sujud kita. Termasuk ketika sholat di amben atau di meja besar itu juga perlu memakai sutroh. Atau pembatas. Eh, fungsi dari pembatas ini pertama-tama kalau ada orang lewat supaya dia lewat di luar pembatas sana sehingga tidak memutuskan sholat kita, tidak lewat di depan kita. Itu ya fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, eh, sutroh ini untuk membatasi pandangan kita, membatasi pandangan kita, supaya pandangan kita tidak melebihi tempat sujud kita, sehingga menjadikan sholat kita semakin khusyuk. Jadi walaupun anda sholat di atas amben, di atas meja, tetap pakai sutroh, pakai pembatas. Pembatas sesuatu yang berdiri ya, yang berdiri, yang tegak, yang paling afdal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahl seperti pelana onta kurang lebih tingginya itu 40 cm besarnya juga 40 cm kurang lebih kalau nggak ada maka apa saja yang berdiri sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin hendaklah seorang dari kamu kalau salat memakai sutroh pembatas walaupun dengan uh, satu buah anak panah jadi ya, ditancapkan, sesuai menancap, berdiri tegak. Jadi begitu. Itu itu adalah syariat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada buku yang memuat tentang Al-Fatihah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku memuat tentang Al-Fatihah itu banyak sekali ya. Di antaranya Madarijus Salikin, tapi itu cukup tebal bukunya, tiga jilid tebal-tebal. Dan saya juga pernah melihat beberapa buku terjemahan yang secara khusus bahas tentang Al-Fatihah, cuman buku terjemahan itu saya kurang kurang ingat judulnya secara pasti. Yang jelas ada, silakan didatangi toko-toko buku Islami, ditanyakan di sana tentang tentang eh, buku-buku uh, tentang Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah atau yang lainnya Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang saya cintai karena ilmunya. Ustadz bolehkah kita berzikir dengan surat Al-Kahfi dari 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir sebagai penolong di akhirat. Jazakumullah khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pendengar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, mengenai berzikir dengan surat Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu boleh dan itu juga dianjurkan. Bahkan ada uh, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, yang berbunyi man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahf usima min fitnatid dajjal wa fi riwayah asyra ayatin min akhiri suratil kahf Ya, para siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, ya, maka dia akan terjaga dari fitnahnya Dajjal. Ada riwayat yang lain menyebutkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Jadi itu bagus ya 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir dari surat Kahfi dibaca dan dipahami maknanya, Insya Allah sangat bermanfaat dan Insya Allah Allah menjadikan kita terhindar dari segala macam fitnah terutama fitnah dajjal. Eh, apalagi 10 ayat terakhir itu kalau kita kaji ya, 10 ayat terakhir itu bagus sekali kalau dikaji. Coba dibaca dan dikaji, Allah menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling kul eh, halunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang paling rugi itu adalah orang yang tersesat tersesat jalannya, tapi subhanallah dia menyangka bahwa dia berada di jalan yang benar. Dia menyangka dia telah berbuat yang sangat baik pada dia tersesat. Itu banyak silakan dibaca, dihafalkan, dipahami. Insyaallah bermanfaat menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah, terutama fitnah dajjal, fitnah dajjal yang sangat mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang fatwa fatwanya menyegarkan hatiku Bagaimana jika membaca surat Fatihah bukan pada tempatnya atau maksiat Wassalam dari Bodi pendengar setia wagi, dari Wagir Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga bermanfaat Dan semoga Allah menjadikan kita selalu ikhlas Dalam ucapan dan perbuatan Allahumma amin Eh, mengenai membaca Fatihah bukan pada tempatnya. Jadi membaca Fatihah untuk maksiat. Ya ini enggak benar Pak dari dari Pak Bade ini ya, pendengar dia dari Wakir. Baca Fatihah untuk maksiat, ya jangan berdosa nanti disalahgunakan itu. Jadi Fatihah itu dibaca, diamalkan isinya, dihayati, ditadaburi ya, untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Jadi mau nipu orang baca Fatihah dulu supaya berhasil nipunya. Ya jangan, dosanya itu berlipat-lipat. Dosanya berlipat-lipat, dosa maksiat dan dosa melecehkan ayat-ayat Allah. Bahkan bisa mengarah kepada kekufuran karena telah melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah bukan untuk yang seperti itu. Jadi haram hukumnya Eh, membaca Al-Fatihah untuk maksiat, untuk apa jimat-jimatan untuk maksiat, penimpangan dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh menggunakan ayat Al-Qur'an agar dicintai seseorang? Dan apa bedanya mandi besar dengan mandi biasa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi ayat Al-Qur'an untuk dicintai orang itu mahabbah. Kalau bahasa pondok itu bahasanya mahabbah. Kalau bahasa orang biasa itu pelet sama saja. Jadi jangan, Quran bukan untuk seperti itu. Apalagi lawan jenis, yang tidak boleh. Jadi Quran bukan untuk dibaca supaya dicintai orang, tidak. Kalau Anda kepengen dicintai orang, Anda yang baik sama orang. Yang baik sama orang, tunjukkan akhlak, orang cinta. Jadi bukan ayat Quran supaya dicintai orang, apalagi untuk lawan jenis, apalagi untuk pacaran. Subhanallah. Itu dilarang keras, itu arahnya menuju kepada pelecehan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai beda mandi besar dengan mandi biasa, kalau mandi besar itu istilahnya itu ya mandi junub, mandi janabah. Ya, mandi janabah. Yang membedakan itu pertama-tama niatnya. Niatnya ini niat mandi janabah untuk membersihkan diri dari hadas besar. Kemudian mandinya harus kena semuanya, seluruh tubuh kena mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Itu mandi besar ya. Secara garis besar seperti itu. Walaupun perinciannya ada, tapi sekarang bukan waktunya pembahasannya. Kalau mandi biasa ya mandi biasa, sekedar untuk mencari kesegaran saja. Supaya mencari kebersihan dan kesegaran saja. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang Anda mencintai Ustaz uh, eh, karena Allah. Tolong jelaskan bahwa dalam sholat al fatihah al-fatihah adalah percakapan antara kita dengan Allah. Jazakumullah khairan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi wa iyyakum. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ya, Al-Fatihah itu adalah percakapan antara kita dengan Allah. Tapi insya Allah masalah ini kita bahas pada hari Jumat depan saja. Karena waktunya tadi sudah terbatas ya, dan juga banyak pertanyaan masuk. Insya Allah hari, hari Jumat depan kita bahas tentang hadis itu. Hadis yang sangat agung tentang bahwa Fatihah itu dialog antara kita dengan Allah. Kalau kita fahami itu, kita ketika sholat baca Fatihah itu khusyuk. Khusyuk, kita merasakan Allah menjawab menjawab tiap-tiap kita membaca satu ayat. Jadi Anda tunggu saja insya Allah hari Jumat depan. Anda parkir di 100,5 FM jam 8 malam insya Allah. Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, Alhamdulillah saya senang baca Al-Quran Di umur 40 tahun saya agak sulit menghafal artinya, tapi saya setelah baca Al-Quran. Eh, setelah baca Al-Quran, terus saya baca arti dan tafsir Al-Quran, solusinya gimana Pak Kiai? Mohon nasihat-nasihatnya, Makasih banyak. Wassalamualaikum dari Ibu Eki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau Ibu senang baca Quran, berarti ibu termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bukti orang cinta Allah, dia cinta Quran, dia suka baca Quran, dia suka mempelajari Al-Quran, dan dia mengamalkan Al-Quran. Itu bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi umur anda sekarang sudah 40 tahun, Masya Allah, 40 tahun sudah siap-siap. Siap-siap untuk perjalanan jauh. Siap-siap dengan memperbanyak bekal-bekal untuk perjalanan yang sangat jauh dan tanpa batas. Jadi Anda sudah bagus ya baca Quran Masya Allah. Kalau mungkin 40 tahun sudah menghafal kesulitan tidak apa-apa. Yang penting baca Quran terus, dibaca artinya, kemudian baca tafsirnya. Itu bagus, bagus. Dan saya sarankan untuk dimiliki tafsir tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Itu ditanyakan di toko-toko buku tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir yang paling bagus dan itu direkomendasikan oleh para ulama dan Allah isinya sesuai dengan dengan kebenaran, dengan yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan memang waktu paling indah adalah waktu yang kita habiskan dengan kitab Allah, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ibu dan semuanya istiqomah. Terus baca Quran, mempelajari Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. Ustadz, bolehkah dalam perjalanan baca surat Al-Fatihah apa ada tempat tertentu untuk baca surat Al-Fatihah karena saya sering membaca dalam perjalanan? Wassalamualaikum dari Naya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Al-Fatihah itu yang wajib itu dalam dalam salat ya, dalam salat wajib dibaca Fatihah. Kemudian di luar sholat pun kita boleh baca fatihah sambil di perjalanan, baca fatihah, di jalan, baca fatihah, di kantor baca Fatihah, di pasar baca Fatihah, di toko baca Fatihah, di sekolahan baca Fatihah, di kampus baca Fatihah, Fatihah, Fatihah, Fatihah dan Fatihah. Masya Allah, bagus itu. Anda jadikan dikiran dal Fatihah. Yang banyak dikir baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين yang banyak dibaca itu baca terus jalan-jalan baca baca Masya Allah Yang penting dihayati. Jadi tidak apa-apa ya. Itu dikir yang sangat bagus itu. Baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustadz mohon penjelasan tentang doa agar hutang bisa lekas terbayar karena anak telah terjerumus ke dalam hutang yang ada unsur ribawi. Terus gimana taubat saya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai doa ya supaya Allah memudahkan kita bayar hutang. Ya, yang mudah-mudahan Allah memudahkan Anda untuk bayar hutang. Yang penting Anda punya niat baik, punya niat untuk bayar anda berusaha untuk bayar, insya Allah Allah akan memudahkan untuk Anda untuk bayar. Di antara doa yang bagus itu Allahumma qdi anna din. Allahumma qdi anna din. Wa aghnina minal faqr. Allahumma qdi anna din. Wa aghnina minal faqr. Wahai Allah, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Dan berilah kami kecukupan dari kefakiran ya Allah. Itu dibaca yang banyak itu. Itu di Hisnul Muslim ada. Di buku Hisnul Muslim doa dan wirid ada. Jadi itu ya. Kemudian mengenai taubat karena terlibat dalam unsur riba, ya Anda taubat menyesal, jangan berbuat lagi dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya dan urusannya segera diselesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan karena Anda punya niat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya sudah baca Majlis Salihin. Bagaimana cara agar mudah mencapai dan mengamalkan derajat-derajat tertinggi dari tiga tingkatan derajat yang ada dalam kitab tersebut? Jazakumullah khairan dari Raras. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda sudah baca ya, materi Jusalikin sudah dibaca ini Masya Allah. Terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Ya berupaya, mujahadah, latihan. Jadi latihan terus. Hidup ini kita perlu mujahadah, latihan terus, latihan terus. Terutama kita jangan pernah melupakan musuh kita yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu. Itu nafsu. Medan pertama yang harus kita hadapi adalah nafsu kita. Kalau kita kalah melawan nafsu kita, maka yang lainnya kita lebih kalah. Kalau kita menang melawan nafsu kita, kita menundukkan nafsu kita, dan kita menjadikan nafsu kita nurut kepada kita, insya Allah yang lainnya kita lebih menang. Gitu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat indah, "Midanukum al-awwal anfusukum, fa in intasartum 'alayha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa, wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz." Fajarribu ma'ahal kifaha awalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih kalah. Nah, itu ya, nafsu. Dan mudah-mudahan Allah membantu kita semua agar supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita. Sehingga nafsu kita tunduk kepada kita. Dan kita tidak dikalahkan olehnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Bagaimana orang yang baca Al-Fatihah tanpa baca bismillah dalam sholat? ya. Jadi bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah ya. Itu memang tapi memang ada khilaf masalah ini, ada khilaf di kalangan ulama, tapi kita tidak usah ribut-ribut masalah khilaf. Yang jelas kalau di mushaf kita, mushaf Utsmani, itu bismillah ditulis sebagai ayat yang nomor satu daripada surat Al-Fatihah. Jadi untuk bahas masalah khilafiyah di sini bukan tempatnya. Ya. Jadi itulah silakan Anda baca Al-Fatihah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara eh, kita atau doa untuk memudahkan menghafal Quran 30 juz. Apakah ganjaran bagi penghafal Al-Quran? Ya, jadi cara atau kiat ya. ya. Jadi cara atau kiat supaya dimudahkan oleh Allah menghafal Quran 30 juz. Kemudian ganjarannya apa? Ya, supaya kita dimudahkan menghafal 30 juz. Itu tentu saja pertama-tama perlu niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga belajar tanpa ada tanpa ada bosan. Jadi belajar terus-menerus, belajar dibaca terus-menerus. Adapun mengenai cara menghafal, masing-masing orang punya cara tersendiri yang dia suka. E, kemudian juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kalau orang nanti berbuat maksiat, nanti Qur'annya lupa. Kemudian juga menjaga pikirannya, hindarkan dari pikiran yang tegang, stres, dan semacamnya. Diusahakan pikiran selalu segar terus, Kemudian juga kita harus punya banyak waktu untuk baca Quran. Karena Quran itu mudah dihafalkan insya Allah. Tapi yang lebih sulit adalah menjaga hafalan. Ganjarannya apa? Ganjarannya luar biasa. Ganjarannya sudah luar biasa hafal Quran itu. Di antara ganjarannya nanti insya Allah dia diberi izin oleh Allah. Memberi syafaat kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Kemudian juga, pakai bayangkan, ada di dalam dadanya itu firman Allah. Firman Allah ada di dalam dadanya, luar biasa. Al-Quran. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaannya nanti orang tuanya oleh Allah diberi diberi apa? Diberi mahkota karena anaknya menghafal Al-Qur'an. Assalamualaikum Ustadz apakah ada hadis bila setiap selesai doa harus ditutup dengan Al-Fatihah Jazakumullah khairan dari Ikhwan ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi apakah ada hadisnya bila setiap selesai doa harus ditutup dengan Al-Fatihah Kalau hadis tidak ada ya hadisnya tidak ada Hadisnya tidak ada seperti itu Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya sholat Jumat sendiri di rumah dan juga apa apa masih ada sholat duhurkah? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak disebutkan ya yang tanya ini eh, laki-laki atau perempuan. Kalau orang laki harus ke masjid Jumatan. Hukumnya sholat Jumat sendiri di rumah. Enggak, Jumatan itu bukan sendiri ya. Jumatan itu ke masjid berjamaah, nanti ada khutbahnya khutbah Jumat, jadi begitu. Jadi sholat Jumat bukan di rumah sendirian. Sholat Jumat itu di masjid dan ada khutbah Jumatnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan makmumnya itu harus 40, ada yang mengatakan kurang dari itu nggak apa-apa, seperti, seperti itu. Yang jelas pokoknya bukan di rumah, di masjid dan harus ada khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus dilakukan jika iman lagi turun? Terima kasih. Wassalamualaikum dari Via di Malang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ketika iman lagi turun, apa yang dilakukan? Memang itulah iman. Iman itu yazidu wa yangkus. Yazidu bit ta'at wa yangkusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah kalau kita lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita bertambah. Dan iman kita berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian bagaimana kalau iman kita lagi turun? Kalau iman kita lagi turun, ya kita perlu lebih mendekatkan kepada Allah lagi. Kita paksa diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Kita berusaha meninggalkan kemaksiatan. Mungkin saja iman kita turun karena kita kurang menjaga mata karena kita kurang menjaga telinga, karena kita kurang menjaga perut kita, karena kita mungkin uh, kurang melakukan ketaatan-ketaatan, karena kita mungkin nggak baca Quran, karena kita mungkin sholatnya nggak khusyuk, macam-macam. Jadi ketika orang taatnya kurang, maksiatnya bertambah, imannya turun. Nah, ketika iman turun, solusinya adalah ya kita paksa lagi supaya iman kita naik, hadir ke pengajian, majelis taklim. Itu penting. Majelis taklim itu dikatakan majelisul iman. Itu majelis yang menaikkan iman. Sehingga para salafus soleh itu kalau mengajak temannya ke pengajian mengatakan ta'al nu'minu bina sa'at. Ayo kita ke sini dulu kita beriman sesaat. Artinya kita ke pengajian. Ya, jadi itu diantara resep supaya iman kita naik lagi ketika iman kita lagi turun. Itu dengan baca Quran tadabur. Baca Quran jangan terburu-buru baca Quran yang yang tenang, kalau perlu satu ayat diulang-ulang, difahami sampai masuk ke dalam hati. Kemudian banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan insya Allah Anda dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dengan mudah bisa mengangkat lagi imannya dan istiqomah dalam keimanan itu insya Allah, Allahumma amin. Ya, saya kira mungkin itu dulu ya yang bisa dijawab pada malam hari ini. Dan juga jam sudah menunjukkan pukul 9. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Wahai Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, sayangilah kami dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran, Ya Allah, sebagai pemimpin kami. Sebagai argumentasi yang membela kami. Sebagai cahaya yang menunjuki jalan kami. Sebagai hidayah petunjuk kami sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Wahai Allah, berilah kami ilmu dengan Al-Quran apabila kami tidak mengerti. Wahai Allah, berilah kepada kami rezeki agar supaya kami bisa selalu membaca Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai argumentasi yang menolong kami dan bukan yang mencelakakan kami. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik wahai Allah tolonglah kami agar supaya kami bisa selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wahai Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal jauhkanlah kami dari yang haram jadikanlah kami merasa cukup denganmu, sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika bika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Akhir umur yang baik, ya Allah. Tutuplah umur kami nanti ya Allah dengan la ilaha illallah. Terimalah taubat kami sebelum mati ya Allah. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk.